Maka dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa kebahagiaan ketika seseorang meninggalkan fitnah berbagai macam fitnah yang memalingkan dari Allah Subhanahu wa taala yang memalingkan dari ibadah. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati. Jangan sampai dalam kehidupan dunia kita tergelincir. Kemudian terjatuh ke dalam fitnah. Waliyahzubillah. Pada akhirnya kita meninggalkan ibadah. Meninggalkan iman dan amal saleh dan ini akan berakibat kesengsaraan hidup di akhirat. Di antara fitnah yang harus kita waspadai adalah fitnatul mal. Fitnah harta. Terkadang seseorang ketika dia hidup miskin Masya Allah rajinnya dia beribadah. Rajinnya dia sholat. Rajinnya dia menjaga sholat berjamaah, sholat lima waktu di masjid. Karena dia tidak memikirkan apa-apa. Mau memikirkan harta, nggak punya harta. Akhirnya kerjaannya di masjid aja. Seakan-akan masjid itu tempatnya orang-orang miskin saja. Kalau tidak punya harta ya ke masjid. Ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan kepadanya pintu dunia, akhirnya dia mulai mengenal harta. Dia mulai merasakan nikmatnya harta. Akhirnya lama kelamaan dia pun mulai meninggalkan ibadah. Mungkin pada awalnya dengan alasan sibuk. Akhirnya dia meninggalkan sholat berjamaah. Tapi masih sholat di rumah Akhirnya lama kelamaan karena kesibukannya mengurus hartanya semakin bertambah dan semakin melimpah. Dia menyangka bahwa harta itu yang akan mengekalkan kehidupannya di dunia. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka harta itu mengekalkan dia dalam kehidupan dunia. Ini yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Ka'ab bin Iyad radhiyallahu taala an kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal sesungguhnya setiap umat itu ada cobaan akan mengalami fitnah dan fitnah yang menimpa umatku ini adalah dalam urusan harta. Karena sempitnya pendapatan, kesulitan ekonomi, kurangnya penghasilan, akhirnya seseorang tidak lagi melihat apakah dia mendapatkan harta itu, memperoleh harta itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sayati 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu Amin al halali amin al haram akan datang satu masa akan datang satu masa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana seseorang tidak lagi peduli dengan cara apa dia memperoleh harta itu apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram dia tidak peduli yang penting banyak uang. Yang penting banyak fulus. Bil fulus mulus katanya. Kalau ada fulus jalan semua bisa mulus. Segala cara bisa tembus dengan fulus. Sehingga yang ada di otaknya, yang ada di kepalanya, bagaimana cara dia memperoleh harta yang melimpah meskipun dengan cara yang haram waliyadzubillah syaitan selalu menakut-nakuti dia dengan kemiskinan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya Syaitan yang memerintahkan kamu, menjanjikan kamu kemiskinan dan memerintahkan kamu untuk melakukan kemaksiatan. Kamu kalau tidak gini miskin terus. Kamu kalau tidak mencuri miskin terus. Ya sekali-kali sedikit demi sedikit. Seperti itu syaitan menjanjikan kepada para pengikutnya. Akhirnya dia mulai merasa nikmat dengan harta itu. Terus dia tergoda dengan harta dan dia mengambilnya dengan cara yang haram. maka neraka yang lebih berhak untuk menyantapnya, menyiksanya. Wallahul musta'an. Ayu lahmin nabata min haramin fannaru awla bih. Daging apa saja yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka yang lebih berhak untuk melahapnya, menyiksanya. Di dalam Islam Seorang tidak dilarang untuk menjadi kaya. Silakan. Di antara para sahabat ada yang kaya raya. Dan mereka menjadi mulia dengan kekayaan itu. Apabila seseorang mampu memanfaatkan kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak sedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyedekahkan dalam hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hal yang terpuji. Makanya orang-orang kaya yang ada di zaman para sahabat itu lebih mendapatkan sebuah keistimewaan, kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang miskin. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, satu ketika sekelompok orang miskin datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka telah membawa sekian banyak pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka sholat, kami juga bisa sholat. Mereka puasa, kami juga berpuasa. Tapi ketika mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sedih orang-orang miskin, pengen bersedekah, ingin berinfak tapi gak bisa, nggak punya harta. Cemburu mereka melihat orang-orang kaya itu bersedekah. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur orang-orang miskin ini. Mau aku ajarkan kepada kalian yang apabila kalian mengamalkan ini, tidak seorang pun yang mengalahkan keutamaan kalian kecuali apabila orang itu mengamalkan seperti apa yang kalian amalkan. Maka bergembiralah orang-orang miskin. Ajarkan kepada kami ya Rasulullah. Setiap kali selesai sholat, selepas sholat, hendaknya kalian mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dalam riwayat yang lain 34. Dalam riwayat yang lain tambahan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli syai'in qadir. Senangnya orang-orang miskin ini dapat amalan baru dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setiap kali selepas salat wajib mereka mengamalkan ini. Lama kelamaan orang-orang kaya jadi curiga dengan orang-orang miskin. Apa sih yang mereka amalkan? Maka mereka pun menyelidiki, akhirnya mereka pun tahu. Dan akhirnya mereka pun mengamalkan seperti yang diamalkan oleh orang-orang miskin. Orang miskin mengetahui orang kaya mengamalkan. Akhirnya mereka sedih lagi. Datang lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang kaya sudah mengetahui apa yang kami amalkan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dari satu sisi, harta itu cobaan yang berat bagi orang kaya. Tapi ketika orang kaya itu mampu memanfaatkan hartanya dalam hal-hal kebaikan, bersedekah, berinfak, maka dia menjadi mulia, mengalahkan orang miskin yang tidak mampu bersedekah. Subhanallah. Jadi ma'asyiral muslim rahimakumullah. Di dalam Islam silahkan kaya, tapi jadikan kekayaan itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaan. Itulah kebanggaan. Ini menunjukkan bahwa dia terselamatkan dari fitnah harta. Karena apabila seseorang tidak mampu memanfaatkan harta itu, dengan baik, waliyadzubillah, harta itu akan membinasakan pemiliknya. Makanya suatu ketika dalam riwayat Bukhari dan Muslim pada saat Abu Ubaidah al Jarrah radhiyallahu an beliau pulang dari Bahrain membawa harta yang melimpah. Itu didengar oleh sebagian sahabat dari kalangan Ansar. Maka di saat sholat subuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin sholat subuh selesai sholat ini sebagian orang ansor ini mereka langsung mendekati Rasulullah berharap-harap mungkin dapat bahagian dari harta yang dibawa oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami apa yang mereka inginkan maka beliau mengatakan, aku menyangka kalian telah mendengarkan tentang kedatangan Abu Ubaidah dari Bahrain dengan membawa harta yang melimpah. Kata mereka benar ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abshiru wa ammilu ma yasurrukum fa wallahi bal faqru akhsha alaikum." Walakinni akhsha alaikum an tubsat alaikum ad-dunya كما قد بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembiralah berharaplah dengan apa yang membuat kalian senang silakan demi Allah bukan kefakiran bukan kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kalian namun yang aku takutkan atas kalian adalah ketika dibukakannya kepada kalian dunia ini. Sebagaimana telah dibentangkan dunia ini kepada orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Sebagaimana mereka telah berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Sehingga dunia itu membinasakan kalian. Sebagaimana telah membinasakan mereka. Waliyahdubillah. Ini ketika dia tidak mampu memanfaatkan harta tersebut, tidak menginfakkannya, tidak mengeluarkan yang wajib darinya, menjadi seorang yang bakhil. Wa may yabkhal fa ma yabkhalu an nafsih. Siapa yang kikir, bakhil, itu bakhil untuk kemendaratan dirinya sendiri. Wallahul ghani. Allah Subhanahu wa taala Maha kaya. Antumul fuqara Kalian inilah orang-orang yang fakir. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hati-hati dari fitnatun nisa. Fitnahnya wanita. Berapa banyak di antara kaum muslimin hanya disebabkan karena wanita akhirnya yang sebelumnya dia kenal taat beribadah kepada Allah terfitnah dengan seorang wanita waliyadzubillah dia rela meninggalkan agamanya untuk mendapatkan wanita itu dia rela untuk meninggalkan agamanya untuk mendapatkan wanita itu disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah Al-Bidayah wa Nihayah ada seorang orang ini penghafal Al-Qur'an Karim penghafal Al-Quran. Sebelumnya dia rajin sekali berjihad. Setiap ada panggilan jihad maka dia berangkat. Satu ketika pada saat mereka berangkat maka mereka melewati sebuah istana. Yang di atas istana tersebut ada seorang wanita putri raja yang menampakkan dirinya. Luar biasa cantiknya. Maka seorang yang penghafal al al Karim ini pun melihatnya, menatapnya. Dan akhirnya tertarik kepadanya. Sehingga dia berusaha bagaimana cara untuk mendapatkan wanita ini. Nah, ternyata syaratnya adalah meninggalkan agamanya. Itu aja syaratnya. Dan dia rela meninggalkan agamanya. Penghafal Al-Quranul Karim. Akhirnya menikah dengan wanita tersebut dan tinggal di dalam istana itu. Subhanallah. Nah. Menjadi seorang Nasrani kafir. Dia rela menjual agamanya. Untuk mendapatkan dunia. Nah. Suatu ketika bertemu dengan kaum muslimin. Apa yang telah tersisa darimu? Dari hafalan Al-Quran. Kata dia tidak tersisa apapun. Sudah. Tidak ada lagi yang tersisa. Allahul Musta'an. Ini salah satu contoh dari sekian banyak kejadian yang mereka dikenal sebagai orang-orang yang saleh namun disebabkan karena wanita akhirnya terfitnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu an kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل kanat fin nisa. Sesungguhnya dunia ini manis. Indah. Nikmat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian wahai manusia silih berganti dalam kehidupan dunia. Hilang satu generasi, datang lagi generasi yang berikutnya. Untuk apa? Agar Allah melihat apa yang kalian amalkan di dunia maka berhati-hatilah kalian terhadap dunia. Dan berhati-hatilah kalian terhadap wanita. Sesungguhnya fitnah yang pertama kali yang menimpa Bani Israel. Dalam permasalahan wanita. Dalam permasalahan wanita. Maka berhati-hati terhadap wanita. Al-mar'atu aurah. Fa'idha kharajat istasyrafah syaitan. Wanita itu aurat. Kalau dia sudah keluar dari rumahnya, maka syaitan menjadikan penglihatan dan pandangan lelaki itu merasa nikmat kalau lihat perempuan. Iya kan? Gak bisa dipungkiri. Nikmat kalau melihat wanita itu. ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fayakada wa kada yakni zania siapa saja wanita memakai wangi-wangian lalu dia keluar dari rumahnya sehingga bau wanginya itu tercium oleh satu kaum maka dia menjadi seorang wanita penzina waliyadzubillah fitnah yang luar biasa maka hendaknya berhati-hati. Di dalam Islam sangat dijaga hubungan antara laki-laki dan wanita itu. Ketika berjalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan wanita itu jangan berjalan di tengah, jalan di pinggir. Alaikun Nabi Hafati tariq. Jalanlah di bagian pinggir. Jangan laki-laki jalan di tengah, kalian juga jalan di tengah, tabrakan. Jangan. Islam melarang adanya ikhtilat, pencampur bauran antara laki-laki dan wanita. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min warai hijab. Kalau kalian bertanya meminta sesuatu kepada mereka, mintalah dari belakang hijab. Ada hubungan, ada jarak antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Tidak diperbolehkan berkhalwat berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Sebab yang ketiga itu adalah asyaitan. Ini semua dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar jangan sampai seorang terjatuh ke dalam fitnatun nisa. Kadang-kadang ada sebagian ya itu dengan mengatasnamakan agama akhirnya dia terjatuh ke dalam fitnah wanita. Buka pelajaran. Pelajaran tajwid khusus para akhwat akhirnya ngajar namanya pelajaran tajwid kalau sekedar teori menjelaskan secara teori rasanya kurang pas kurang afdal gitu. harus ada prakteknya ya tutan tanitatna minal mutni matitan matita misalnya. Hah? Matitan tanita. Hmm. Wah ini kelihatannya harus didengar ini suara para akhwat ini. Kalau sekedar teori nggak cukup. Nah, praktek. Ini kejadian nih. Praktek. Ini semua para akhwat pakai cadar. Sebelumnya dibalik hijab. Nah. kurang afdal. Akhirnya akhwat satu-satu. Si fulana, ayo coba ngomong. Ya sudah baca Quran. Orang baca Quran itu tidak seperti berbicara yang lain, ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad." Wahai wanita, jangan kamu melemah lembutkan ucapanmu. Ya. Seorang wanita berbicara biasa saja itu aduh luar biasa fitnahnya iya kan meskipun bukan aurat tapi fitnah apalagi kalau dia kalau bahasa Jawa itu namanya mendayu-dayu tahu ya mendayu-dayu melemah lembutkan enak kedengarannya itu ya apalagi baca Al-Qur'an Karim nah ketika dibaca ini kayaknya kurang afdol kalau nggak lihat gerakan mulutnya. Hah? Kalau sekedar didengar, ini betul nggak makhrajnya ini? Ah, kurang afdol. Lepas hijab kan pakai cadar. Ya. Pakai cadar. Pakai cadar kalau nyebut kurang afdol. Angkat sedikit biar kelihatan bibirnya. Hah? coba sebut ba, koh dan seterusnya, ya. Orang lihat bibir wanita <laughs> seperti apa itu? ustadz melihat bibir akhwat. Akhirnya kan terfitnah. Waliyadzubillah. Dengan mengatasnamakan belajar. Ini bahaya yang seperti ini. Ya. Berbahaya. Akhirnya terjatuh ke dalam fitnah wanita waliyadzubillah. Dan ini sangat berbahaya. Kalau dia sudah terbiasa, akhirnya jadi enteng. Biasa ngajar tanpa hijab biasa. Ya. Kenapa? Karena fitnah sudah masuk ke dalam hati. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Hudzaifah, kalau fitnah itu sudah masuk ke dalam hati, fa'ayu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Apabila hati itu mencintai, menyenangi fitnah itu masuk ke dalam hatinya, akan diberi noda hitam. Senang lagi fitnah, tambah lagi nodanya. Bertambah lagi nodanya. Terus seperti itu. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa qalbun aswadu murbadan kal kuzi mujakhian. Hatinya itu menjadi hitam, keruh, kotor. Murbad. Seperti gelas terbalik. Seperti gelas yang terbalik. Kalau gelas itu terbalik, mau di, diisi apa? diisi teh nggak bisa, teh tarik nggak bisa, kasih cincau nggak bisa, kasih milo nggak bisa, iya kan? Nggak ada yang bisa, terbalik. Artinya apa? Nasihat apapun yang disampaikan tidak memberi manfaat. Waliyadzubillah. Seperti gelas terbalik. Kal kuzi mujakhiyan. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa maushriba min hawah. Dia tidak lagi mengenal kebaikan sebagai kebaikan. Tidak lagi mengingkari kemungkaran kecuali yang sejalan dengan hawa nafsunya. Ini berbahayanya. Kalau seorang sudah terfitnah hatinya. Tidak lagi melihat kebaikan sebagai kebaikan, kemungkaran sebagai kemungkaran kecuali apabila sejalan dengan hawa nafsu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati-hati dari fitnah jabatan fitnah kedudukan sekarang ini lagi marak apalagi di Indonesia ramai-ramai gimana caranya seorang berusaha berlomba-lomba mendapatkan kedudukan jabatan menjadi anggota DPR menjadi presiden menjadi ini dan itu dan seterusnya berlomba-lomba seakan-akan dia merasa mampu untuk melakukan tugas itu subhanallah itu tugas yang berat Apabila seseorang memintanya, mengejarnya, maka dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdurrahman bin Samurah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdurrahman, "Ya Abdurrahman, la tas'alil imarah." La tas'alil imarah fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha wa in u'titaha an ghairi mas'alatin wa inta 'alaiha wahai Abdurrahman jangan minta jabatan jangan meminta jabatan jangan meminta mengejar kepemimpinan karena apabila engkau diberikan kepemimpinan itu bukan karena kamu mengejarnya, memintanya, maka engkau akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan urusan. Namun kalau kamu memintanya karena kamu mengejarnya, menginginkannya, maka Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kamu, membiarkan kamu dengan urusan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang wajib bagi kita di zaman-zaman fitnah seperti ini perbanyak amal saleh. Fitnah itu kalau masuk ke dalam hati billah, kita akan terlupakan kebaikan. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim." Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yusbihu wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradhi min ad-dunya bersegeralah. Bersegeralah dengan amalan-amalan saleh sebelum datangnya fitnah. Fitnah itu datang seperti potongan malam gelap. Tidak ada cahaya bulan. Potongan malam gelap, semakin malam semakin gelap. Itu fitnah. Karena kegelapan itu menyebabkan kita tidak lagi mampu melihat kebenaran. Terkadang seorang di pagi hari mukmin sore hari sudah berubah menjadi kafir. Sore hari mukmin, pagi hari sudah berubah menjadi kafir. Kenapa? Dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian dari dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita, menjaga kita dari berbagai macam fitnah yang menyesatkan, yang zahir dan yang batin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk berjalan di atas kitabullah dan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini insyaallah. Saya mohon maaf dengan pertemuan yang singkat di malam hari ini yang mungkin sangat sedikit apa yang saya sampaikan namun saya berharap semoga apa yang kami sampaikan pada malam hari ini memberi manfaat dan menambah ilmu dan keimanan kita terkhusus untuk diri saya pribadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh